au nadlima au nudlama au najhala au yujhala alaina amin Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat barokah dari Allah Ta'ala Alhamdulillah Bapak Ibu kita semua malam hari ini dimudahkan Allah Ta'ala berkumpul di masjid ini Pertama untuk mengerjakan sholat maghrib berjamaah yang kemudian kita lanjutkan duduk bersama kita niatkan iktikaf di samping tolabul ilmi sampai isya nanti mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang telah memberatkan timbangan kita semua dan kita bertawasul dengan amal soleh ini Bapak Ibu mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini kita masuk babul wudhu ya, bab wudhu. Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Buluhul Maram ini nanti mengawali bab wudu dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebelum kita masuk ke hadisnya, kita berbicara sedikit tentang wudhu itu apa. Jadi wudhu Bapak Ibu itu dari kata wadoa ya pakai hamzah. Itu wudhu. Jadi ada wudhu, ada wudhu. Makna secara bahasa al wudhu itu dari kata wadoa. Jadi wadoa itu bercahaya bersinar. Makanya kalau dikatakan rojulun wabi wadhi'un ya beda lagi hamzah bukan ain ya rojulun wadhi'un berarti orang itu putih bersih wadhi' tapi kalau ya pakai ain itu kebalikan itu hina artinya artinya hina ini al -hudu. sementara kalau sesuai istilah syar'i ya saya kira Bapak Ibu sudah tahu ya yang namanya wudhu itu menggunakan air yang suci dan mensucikan anggota-anggota yang empat ya pada anggota-anggota yang empat apa saja anggota yang empat itu kedua tangan wajah kepala dan kedua kaki yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6 ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang beriman idza qumtum ila sholati jika kalian berdiri untuk sholat fagsilu wujuhakum maka basulah apa wajah kalian wa aidiakum ilal marafiq dan tangan-tangan kalian sampai siku ya wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain kemudian usaplah kepala kalian dan basuhlah kedua kaki nah ini berarti e, empat anggota ini ketika berwudu wajib untuk di dibasuh Oke, kecuali kalau kepala kan nggak dibasuh, basuhlah keramas ya diu diusap. Okay. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah taala, wudhu ini mempunyai banyak keistimewaan gitu. Keistimewaan pertama itu tidaklah Bilal orangnya masih hidup tetapi kedua terompaknya sudah di surga kecuali karena wudhu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita beliau tadi malam itu masuk surga. Wallahu a'lam apakah itu pas Isra Mi'raj atau pas beliau bermimpi Bapak Ibu. Dan mimpi para nabi adalah adalah wahyu. Mimpi para nabi adalah wahyu. Mimpinya kita yang tidak tahu punya tidur balik. Ya kalau mimpi para nabi itu adalah wah, wahyu seperti Nabi Ibrahim, ya bunayya ini arafil manami anni adbahuka Fanzur mada tara ya bunayahi anakku ini arofil mana? aku melihat dalam mimpi anni adbahuka aku nyembelih kamu fanzur mada tara kira-kira menurut pian piye gitu nah karena dua-duanya nabi ngerti langsung nabi Sulaiman mengatakan qala ya abadif al ma pak jenengan lakoni mawon yang diperintahkan insya Allahu minas sobirin. engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar jadi wahyu Bapak Ibu juga seperti mimpinya Nabi siapa Nabi Yakub Nabi Yakub atau anaknya ya anaknya Nabi Yakub siapa namanya Nabi Yusuf Kan dalam surat Yusuf itu kan Nabi Yusuf kecil itu bercerita kepada ayahnya, "Ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kabau wasyamza wal qamar Wasyamza wal qamar ra'aituhum li sajidin." Ya abadi wahai ayah, inni ra'aitu fil mana Bukan inni ra'aitu kaukaba sebelas bintang wasyamsa matahari wal qamaru dan bulan apa iya semuanya sujud kepadaku ya apa kata Nabi Yakub ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidahi anak jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu sehingga mereka nanti berusaha untuk mencelakaimu kan begitu. Ya, jadi kaidahnya kalau panjenengan bermimpi mimpi yang baik jangan diceritakan kepada orang kecuali orang yang kita percaya dia amanah, dia ikhlas tidak akan iri Bapak Ibu. Itu kalau mimpi yang baik dari Allah. Tapi kalau mimpi yang dari setan yang tidak enak-enak itu jangan diceritakan, jangan dipikirkan karena itu dari syait syaiton. Dan kita tidak boleh mencari-cari tafsirannya. Kalau perkara buruk kita bikin sesak dada gitu kan. Kita cari-cari tafsirannya karena itu dari syaitan itu malah terjadi beneran. Wes gak usah di diurusi. Kalau kita terbangun disuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngapain? meludah ke kiri sambil mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim tuh tuh tuh gitu okay? itu kalau mimpi yang buruk nah jadi intinya kembali kepada tadi itu Nabi itu tadi malam di surga apakah itu setelah beliau Isra Mi'raj karena ketika Isra Mi'raj beliau kan masuk surga kan atau karena mimpi dan mimpi para nabi adalah wahyu beliau itu berjalan Bapak Ibu melihat ada istananya Umar segala macam. Terus tidaklah beliau berjalan kecuali mendengar ada terompah di belakang beliau. Beliau bertanya kepada Jibril, rupanya itu adalah terompahnya Bilal. Setelah sholat subuh, Nabi bertanya kepada Bilal, karena orang itu kan mendapatkan pahala seperti ini kan bukan karena Nah, apa jawaban Bilal? Dia mengatakan, "Ma adzan tuqattu tidaklah aku mengumandangkan azan illa sholaitu ini kecuali aku sholat dua rakaat. Wa ma asabani hadatsun qattu dan tidaklah aku terkena hadas baik akbar maupun asghar illa tawaddatu indaha kecuali aku berwudu padanya. Jadi setiap dia berhadap langsung berwudu, kemudian sholat dua rakaat. Dan sholat dua rakaat ini, Bapak Ibu, sholat dua rakaat wudu ini termasuk sholat yang tidak terkena larangan. Kan ada waktu-waktu yang terlarang sholat kan, ya? Nah ini untuk sholat kapanpun panjenengan selesai berwudu langsung sholat di masjid dimanapun tidak menjadi masalah. Karena termasuk sholat-sholat yang ada sebabnya kayak panjenengan masuk masjid kapanpun itu kan ada perintah untuk sholat tahiyatul masjid berapa rakaat? Delapan rakaat dalam dua rakaat oh, dua rakaat lagi sing gak ini pemani wolu tapi jenengan kan tahiyatul masjid terus ya jadi ini misalkan panjenengan timbangan enam omangan ah tak enam ketemu Allah di rumahnya sholat dua rakaat jam lima kan ambil fikir istighfar atau subhanallah walhamdulillah atau baca Quran sampai azan maghrib masya Allah diniatkan etikah juga gitu loh Bapak Ibu jadi ini keutamaan pertama wudhu ini memang asbabul urutnya jatuh pada Bilal secara khusus tapi maknanya umum siapapun muslimin yang amalannya seperti amalan Bilal, insya Allah dia juga mendapatkan pahala yang sama seperti pahalanya Bilal. Jadi setiap berhadas langsung berwudu dan dia mewajibkan atas dirinya setiap habis wudhu itu sholat dua rakaat. Gitu pak. Kemudian uh, eh, wudhu ini bapak ibu ciri khas orang muslim. Ya, ada yang mengatakan demikian. Nabi Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau itu bersama para sahabat ziarah kubur ya di pekuburan Baki. Di pekuburan mana? Baki. Ya dekat Masjid Nabawi tidak agak jauh pekuburan Baki. Nah, beliau Shallallahu alaihi wasallam mengatakan aku kangen kepada saudara-saudaraku gitu. Terus para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah kita itu saudara-saudara panjenengan?" Tidak, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah aku temui, tapi nanti aku kenali pada hari dia kiamat. Begitu. Terus para sahabat bertanya lagi, "Lo gimana jaringan bisa mengenali nggak pernah ketemu?" Nah, Nabi mengatakan begini, bagaimana menurut kalian jika ada kuda tuanya semuanya hitam, legam dan di antara kuda-kuda itu ada yang kepalanya, wajahnya putih dan kaki-kakinya juga putih. Bisa bedakan tidak? Ya jelas beda. Nah, Bila mengatakan itulah aku nanti bisa mengenali umatku lewat bekas atau pengaruh wudhu. Jadi ini pentingnya berwudu Bapak Ibu. Pentingnya ber berwudu. Oke, kemudian wudu ini juga yang benteng ya dari setan biar nggak mengganggu kita. Makanya kadang-kadang setan itu kan ganggu, cepat kentut kan ada. Makanya nanti ada pembahasan istihadah itu setan. Makanya kalau ada wanita yang dia itu ada masalah perut, pendarahan segala macam itu 80% dari syaiton karena hadisnya Nabi mengatakan pendarahan itu rokdotun minas syaiton tendangan atau hentakan setan gitu Gini. kemudian ngapunten ya memang ada hadisnya ya misalkan suami istri sudah berhubungan suami istri terus pingin ngulang lagi biar lebih segar itu disuruh Nabi ber berwudu beliau mengatakan kalian mendatangi istrinya fa'arada yu'awid kemudian pengen ngulang ya kata beliau fal yatawadda bainahuma wudu'an hendaknya dia berwudu di antara keduanya kenapa beliau mengatakan fa innahu ansatu lil audi karena itu lebih menyegarkan ketika ngulang kembali gitu kalau mandi besar tambah seger wong seger kan begitu Oke, ini Bapak Ibu keutamaan wudhu. Hadis pertama, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu an dari Abi Hurairah radhiyallahu bukti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Bapak Ibu sangat menyayangi kita. Beliau tidak ingin memberikan keberatan, beban kepada kita, tidak ingin. Makanya sampai ini pun itu beliau yang memberi Ketika berat, banyak orang tidak melakukan dosa enggak? Jadi dosa wajib. Wajib itu adalah perkara yang kita eh, meng, apa jika mengerjakannya berpahala, jika meninggalkannya kita berdo berdosa. Itu wajib. Nah, bisiwati pasti aku memerintahkan mereka siwak ma'akuli wudu'in pada tiap-tiap berwudu. Karena beliau khawatir membebani tidak diwajibkan. Nah, cuma sangat diperintahkan. Sangat di diperintahkan, Nggih. Laula an asyqa ala ummati, sekiranya aku tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwaki, pasti aku perintahkan mereka bersiwak kapan? Ma'akulli wudu'in pada setiap kali berwudu. Jadi ketika berwudu itu kita disunahkan bersiwak siwak itu apakah harus pakai kayu siwak ya enggak juga pakai pasta gigi enggak apa-apa gitu. pakai siwak F masih ada siwak F itu gitu. tapi kalau misal masalahnya kalau siwaknya begini kan enggak bisa dalam-dalam bapak ibu Oke, itu paling depan-depan tapi itu kalau jenengan pas umroh beli yang di dekat-dekat di Makkah ya, di Makkah mau turun itu untuk wudhu itu kan banyak orang yang jualan itu kan masih panas jadi ISIS manis-manis ISIS pedes gitu loh, seger gitu. Kalau sampai ke sini kan sudah kering. Jadi tinggal harumnya tapi kayak ISIS gitu. Jadi ketika ISIS itu masya Allah enak itu seger gitu. Jadi kayak mie cuma lebih keras. Okay. Ini hadis pertama ya, dari bab wudhu menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa bersiwak itu sangat diperintahkan tapi tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena Nabi tidak memerintahkan khawatir memberatkan. Nah, ini juga menjelaskan bahwa setiap perintah beliau adalah suatu kewajiban Bapak Ibu. Setiap perintah itu kalau mutlak gak ada perkara lain yang menyalahi maka larinya kepada wa wajib. Tapi kalau misalkan beliau memerintahkan tapi kemudian ada perkara lain yang menjadikannya atau menyalahinya maka tidak wajib hukumnya sunnah Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti ada hadisnya, solu qablal maghrib, solu qablal maghrib, sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib. Kalau berhenti sampai di sini bisa wajib, tapi kemudian Nabi mengatakan liman sya'a bagi yang mau. Berarti kan tidak wajib, cuma diberi diperintahkan. Oke. Nah, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan juga menunjukkan betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengasihi kita. Jadi karena khawatir membebani kita, Bapak Ibu beliau tidak memerintahkan bersiwak. Memerintahkan cuma mustahab ya, sunnah tidak wa, wajib. Kemudian dalam At-Taubah 128 itu tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman aziz harisun alaihi ma alimtum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi azizun alaihi ma alimtum sangat berat ya atas beliau apapun yang menyulitkan kalian. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang menyulitkan kita itu berat gitu. Harisun alaikum Haris itu sangat bersungguh-sungguh Sangat gigih mendatangkan bermanfaat bagi kita. Makanya tidak ada perkara apapun yang bermadarat bagi kita di dunia dan di akhirat kecuali beliau sudah menyampaikan dan tidak ada perkara apapun yang bermanfaat bagi kita baik dunia dan di akhirat pasti beliau sudah memerintahkan. Kemudian bil mukminina rahim terhadap mukminin Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> kita langsung ke tata cara wudhu Bapak Ibu pangapunten ya kadang-kadang masih banyak kaum muslimin itu wudhunya tidak benar gitu loh. Padahal kan wudhu itu kan syarat sahnya sholat berarti kalau wudhunya tidak benar sholatnya meskipun ribuan rokaat juga tidak akan sah gitu ini wa'an humrona dari humron. Humron ini pelayan budaknya Utsman, kemudian dia merdekakan, ya dimerdekakan oleh Utsman. Anna Utsman, bahwasanya Utsman da'a bi wadu'in, ya minta wadu. Jadi kalau wawunya di fathah wadu artinya air untuk berwudu. Tapi kalau wudu wawunya di dhamma ya itu berarti tata cara atau sifat-sifat berwudu Oke? ini Utsman ta'a biwadu'in dia minta air untuk berwudu fa ghassala kaffaihi thalatha marrat kemudian dia mencuci kedua telapak tangannya tiga kali jadi inilah wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya jadi minta didatangkan air untuk wudu kemudian dia mencuci kedua telapak tangannya, kedua tangannya tiga kali. Thumma tamadmada wastansyaqa wastanthar. Thumma tamadmada kemudian kumur-kumur wastan wastansyaqa itu istinsyak menghirup dimasukkan wastan istin istinsar itu mengeluarkan. Okay? Nah, istinsyak menghirup, istinsar mengeluh mengeluarkan. Bagaimana caranya? Ah, nanti akan kita pelajari caranya. Caranya itu begini, Pak. Jadi bukan kumur-kumur tiga kali selesai terus istinsyak sendiri selesai tidak. Tetapi ini satu cabuk cebokan ya. Separuh untuk apa kumur-kumur, separuh langsung untuk istinsyak dan ini lakukan tiga kali. Kalau jadinya kan gimana ketika berwudhu? kumur-kumur sendiri baru istijab sendiri atau yang kedua yang sesuai hadis nanti kita pelajari ada itu gini pak terus berwudhu itu tidak boleh banyak-banyak airnya gitu. yang dicontohkan Nabi itu beliau ambil segini ya kurva satu cepokan separuh untuk kumur-kumur separuh untuk istinsyah beliau lakukan berapa kali tiga kali. Nah, memang kadang-kadang kalau kita sudah terlalu sering boros air, segini tidak cukup Bapak Ibu. Ya mungkin latihan awal-awal lah, biar bisa atau Timbangan ini kira sempat nanti kan ya. Jadi, gitu. Jadi tapi intinya kita berwudu itu disuruh menghemat air dan menghemat air ini perintah ibadah bukan karena waktu itu jarang air tidak sekarang jam-jam itu loh jenengan yang haji umroh yang haji terutama di Mina pernah tak kehabisan air, di Arafah pernah tak kehabisan air, Musdalifah tidak ada, ya. Justru saya kemudian bahwa itu di Indonesia, gitu. Oke. Tsumma tamat mata kemudian tamat mul itu berkumur-kumur wastan syaqa apa tadi istinsyak menghirup dan ketika menghirup itu Bapak Ibu harus sampai ke atas lo lah ya berarti jenengan selama ini salah mudune karena perintahnya itu kata Nabi wabalil filistin syak dan beristinsaklah dengan sangat keras sampai masuk di sini illa antakuna iman kecuali atau berpuasa karena kalau berpuasa kan bisa masuk ke dalam nah kalau masuk ke dalam tapi nggak sengaja ya nggak batal nggak sengaja Nek panjenengan memang niate pengen minum, aja oh, repot ya para dosa mending gelombang santri kok. Kalau memang niatnya pengen ngombe lo ya, itu balik kok ngombe keserengan gitu loh ya. Jadi intinya kita berhati-hati, tapi kalau misalkan masuk ya tidak menjadi masalah, wah kita nggak niat gitu loh. Cuma berhati-hati. Nah, nanti kaitannya Bapak Ibu ada hadisnya juga setelah ini. Setan itu ketika kita tidur itu di sini dia khayshum namanya. Jadi pangkal hidung. Makanya ada kadang-kadang ada orang terkena penyakit sinusitis atau apa. Ya itu tuh kemungkinan juga ini banyak setannya di sini, surat suka melu gitu. Ya karena istinsaknya nggak bener. Ya, nanti ada hadis keberapa ya yang menjelaskan bahwa setan itu bermalam pada pangkal hidungnya. Nah, ini fa'in syaitan hadis Abu Hurairah Satu, dua, tiga. Hadis keempat setelah hadis kita atau hadis kelima lah. Pokoknya beda kalau di kitab saya hadis keempat. Hadis Abu Hurairah. Karena setan itu bermalam pada khayshub khayshub itu pangkal hidung sini Bapak Ibu. Oke. Okay? Ya. Jadi berkumur-kumur sama istri sakit itu tiga kali, ya. Itu tiga kali dan caranya seperti tadi yang saya sampaikan ambil satu cekukan tangan separuh untuk kumur-kumur, separuh untuk istinsyak lakukan itu sebanyak tiga kali summa ghasala wajhahu kemudian ya Usman ini mencuci wajahnya tiga kali membasuh wajahnya tiga kali Batasan wajah itu telinga ini Pak sampai telinga. Jadi pastikan kalau jenengan misalnya berwudu sininya tidak kena berarti tidak sah. Jadi antara sini sampai sini terus mulai tumbuhnya rambut sampai tumbuhnya jeng jenggot itu wajah. Nah kalau misalkan tidak kena segini tidak kena misalkan ya berarti wudhunya tidak sah begitu itu wajah berapa kali dibasuh tiga kali summa ghasala yadahu yumna al mirfaqi salata marrat kemudian beliau membasuh tangan kanannya sampai siku jadi sampai siku itu siku harus terbasuh kalau siku tidak kena sampai sini toh pentolannya tidak kena berarti tidak sah jadi sampai siku itu siku harus terbasuh makanya Abu Hurairah tapi ini ijtihad pribadi Abu Hurairah Bapak Ibu saking hati-hatinya sampai ketiak-ketiak dia basuh gitu itu Abu Hurairah nanti ada hadisnya ya cuma ya kita kan Nabi kan gak mencontohkan itu ini ijtihad pribadi Abu Hurairah saking hati-hatinya khawatir sikunya tidak tersentuh tadi itu tapi intinya sampai sini aja gitu oke okay? tiga kali thummal yusra mithla kemudian yang kiri seperti itu. Berarti kanan dulu tiga kali sampai selesai baru kemudian kiri. Bukan kanan kiri, kanan kiri enggak. Ya kanan dulu sampai selesai, terus kiri tiga kali sampai selesai. Adakah dari panjenengan yang sholatnya eh yang sholatnya butuhnya kanan kiri kanan kiri? Enggak ada ya. Itulah bocil itu. Gitu. Summa masaha biroksihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Memang ini khilaf di antara ulama. Kalau madhab syafi'i itu cukup sebagian. Tapi kalau kita melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan mencari afdolnya, bukan mengatakan yang mengusap sebagian salah tidak, karena itu istiadatnya para ulama. Tetapi kita mencontohkan Nabi itu ya apa? Nah nanti ada penjelasan habis ini Bapak Ibu beliau mengusap kepala satu kali mulai dari depan ke belakang dikembalikan ke depan seret nah kalau perempuan yang rambutnya panjang terus pun ustaznya gampang aja ya anggap aja ini rambut gitu okay. jadi seret nanti dari sini diginikan nah gitu kalau rambutnya panjang okay. jadi begini lagi-lagi langsung dikembalikan kalau iya. perempuan begini terus ini dibeginikan. Gitu, oke? Okay? Nah, kemudian nanti habis ini itu kita nggak perlu ambil air baru. Habis begini tadi langsung membasuh telinga. Caranya nanti disebutkan. Jadi ini untuk bagian dalam, ibu jari bagian luar cukup sekali gini seret nah bukan tul tul tul enggak ada hadisnya Bapak Ibu masalahnya Nabi itu jadi yang ini untuk bagian dalam ya yang ibu jari bagian luar begini makanya kalau wudhunya nggak seperti ini ngapunten jangan lihatlah kayak telinga kucing ya jadi janganlah tahu telinganya kucing ya nah setelah itu Summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'baini thalatha marrat. Kemudian beliau mencuci kaki kanannya sampai kedua mata kaki tiga kali. Yang kanan dulu. Summal yusra mithla kemudian yang kiri juga seperti itu. Berarti kanan dulu tiga kali sampai kedua mata kaki, kemudian yang kiri. Summa qala berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu Ini langsung dari Utsman, Utsman langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hei, aku punya ilmu bersanap yang tak ajari. Jika yang nggak apa kan gitu kan? Sekarang kan rata-rata kan bersanap, al-fatihah, bersanap, al-ikhlas, bersanap. Seakan-akan kita baca Quran dono ya gitu. Nggih. Jelas Bapak Ibu ya? Nggih. Ini saya kira sudah jelas biar kita langsung uh, tahu hadisnya tentang penjelasan tadi jadi hadis-hadis yang akan kita pelajari ini itu adalah penafsiran atau menafsirkan surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 6 yang tadi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq seterusnya. Nggih. Hadis berikutnya wa an Ali radhiyallahu an dari Ali radhiyallahu an fi sifati wudu'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qad tentang sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ali berkata perhatikan jadi Ali itu menggambarkan wudunya Nabi kata Ali wa masaha bi wahidatan apa artinya Nabi itu mengusap kepalanya berapa kali? Satu kali. Ini langsung perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan kepada kita oleh Ali bin Abi Thalib. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Berarti mengusap kepala berapa kali? Satu kali. Hadis berikutnya wa an Abdullah bin Zaid bin Asim dari Abdullah bin Zaid bin Asim wudhu'i tentang tata cara wudhunya Nabi Kala dia berkata Wa masaha Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Birosihi Apa artinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya Fa'akbala biyadaihi wa adbara Fa'akbala itu mulai dari depan Akbala terus adbara itu dikembalikan dari belakang ke ke depan muttafaqun alaihi wa fi lafdhin lahuma sementara pada lafaz keduanya ini memperjelas bada'a bi muqaddami ra'si beliau memulai dari bagian depan kepala hatta dhahaba bihi ma ila qafahu kemudian membawa ke belakang kedua tangannya ini sampai apa qafah sampai tengkuk summarodahuma kemudian beliau mengembalikan lagi kedua tangannya ilal makanilladzi bada'a minhu ke tempat yang tadi beliau memu memulai jelas Bapak Ibu ini ini tata cara wudhu langsung yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pakai aku niru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak niru Pak siapa? Gak niru Pak Iman, gak niru. Jadi kan ini sinter? Nggih. Kp Pak Firman gak kuatir keluar. Nggih, jelas Bapak Ibu nggih? Ini laki-laki perempuan sama, gak ada bedanya. Kecuali ya, kita katakan ada bedanya ketika ada dalil yang mengecualikan. Ketika nggak ada dalil berarti hukumnya tetap sama. Ya. Kemudian tentang mengusap kepala, eh mengusap kepala, kedua telinga. Wa an Abdullah bin Amrin dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma. fi sifatil wudu tentang sifat wudu ya tata cara wudu qala dia berkata ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu summa masaha bi kemudian beliau mengusap kepala caranya ya apa dari depan sampai tengkuk dari tengkuk langsung dikembalikan ke depan satu kali nah, kemudian langsung tanpa mengambil air baru wa adkhala kenapa saya tegaskan tanpa mengambil air baru karena ada hadis yang menjelaskan mengambil air baru tapi hadisnya tidak sahih yang sahih ini langsung wa adkhala ya gitu mas jadi digunakan bertasbih subhanallah la ilaha illallah kan begini makanya kan jari tauhid atau apa kan ini kan yaitu as jadi digunakan bertasbih jadi beliau memasukkan kedua jari telunjuknya yang biasa digunakan bertasbih itu tasawuf ya fi udunaihi pada apa udun kedua telinga beliau wa masaha bi ibha Musa dengan dua ibu jarinya Zohiro udunaihi bagian luar kedua telinga beli beliau jelas ya jadi gini seret nah langsung gini satu kali bapak ibu nah ini kesempatan ketika kita berwudu ngapunten kadang-kadang sering tidak panjenengan mungkin ngomong be orang orang tuh nggak sadar kupil tiba atau orang-orang kuping pernah enggak halo Nah, itu jangan sampai terjadi pada kita, Pak. Nah, itu manfaatkan momen ketika berwudu. Jadi ketika berwudu bersihkan betul itu. Ya. Mumpung pas wudu, demikian juga ini diurek-urek biar nggak sampai ketika ngomong be orang kemudian ngorek-ngorek kadang ngupil Menurut habis itu tidak salaman sampai ya yeah. jelasnya tentang tata cara mengusap kedua telinga halo 11 nah baru kemudian hadis tempat setan bermalam wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza stayqadha ahadukum min manamihi jika seseorang dari kalian bangun dari tidurnya ya ini tidur malam maupun tidur siang tetapi tidur malam jauh lebih dipentingkan fal yastanzir salasan hendaknya dia beristinsar istinsar kan mengeluarkan berarti makna istinsar itu adalah istinsyak juga karena istintar tidak mungkin terjadi kalau kita tidak istinsyak Masa dihirup nggak dikeluarkan. Minum talagari gajah be. Nah ini gajah minumnya pakai telalin tak ya? Intinya falyasan sin salasan dia melakukan apa? Istinsyaf, istintar tadi itu jadi dimasukkan, dikeluarkan ya tiga kali. Kenapa wahai muslimku kita harus istinsar ketika bangun tidur? Jadi ini bisa dengan berwudu karena lebih sempurna atau kita cuma istighfar saja tapi orang muslim ketika bangun malam kalau nak sholat malam sih masa sholat malam ke istighfar toh. bisa jadi istighfar di sini kiasan itu berwu berwudu alasan beliau kita diperintahkan seperti itu fa inna syaitana yabitu ala khayshubihi karena setan itu bermalam di mana khayshub itu bagian atas hidung Kan ada hadisnya kan Bapak Ibu. Setan itu ketika kita tidur, dia mengikat kita dengan tiga ikatan, ya kan? Satu ikatan hilang ketika kita bangun tidur mengucapkan Alhamdulillahilladzi apa? At'amani wa begitu. Alhamdulillahilladzi ahya Kemudian berwudu. Ya, berwudu itu dengan berwudu ini ikatan kedua hilang. Nah, ingat harus sampai pangkal hidung. Ya. Makanya tadi saya katakan orang kalau dia banyak ini sakit ya kayak sinuitis atau apa gitu sinuitis lah itu perlu dirukyah mungkin sih banyak setannya coba perhatikan wudhunya ya apalah ada benar gitu karena setan itu penyebab segala malapetaka Bapak Ibu Ya. Kemudian yang ketiga dengan sholat dua rakaat ringan. Nah, makanya Bapak Ibu eh, Nabi mengerjakan sholat dua rakaat ringan itu tujuannya biar segera hilang tiga ikatan ini. Ketika tiga ikatan ini hilang, orang itu ketika bangun subuh dalam kondisi segar, semangat. Kalau tidak, ikatan setan masih ada, ya loyo, malas, gelimbang, gelimbung begitu itu karena ikatannya tidak hilang ringan. Kenapa? Karena dibandingkan dengan bacaan-bacaan Nabi yang lain itu teramat ringan dibandingkan yang lain bukan berarti dua rakaat ringan berarti al-fatihah separuh ya udah belas ya tetap sesuai dengan rukun-rukunnya cuma mungkin ayatnya kalau biasanya baca panjang beliau baca al-kafirun dua rakaat fajar sebelum subuh itu gitu ya itu bapak ibu nah hadits ini menjelaskan sama isyarat dilanjutkan apa apa ditunjukkan pak Terima Ini, jadi ini menjelaskan bahwa setan itu ada hakikatnya, Bapak Ibu. Setan itu ada hakikatnya karena ada orang-orang yang meminter mengatakan setan itu nggak ada hakikatnya, cuma sifat demikian hanya dengan dajjal itu cuma sifat buruk gak ada hakikatnya malaikat juga seperti itu nah apakah itu bukan kekufuran ya iya nah, berarti kan gak beriman kepada yang gaib wong malaikat itu kan dijelaskan punya sayap ya kan diciptakan dari apa dari cahaya ya kan tidak pernah maksiat gak laki gak perempuan gak makan gak minum tugasnya apa intinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala manusia itu malaikat. Berarti kan ada orangnya, ada fisiknya, ada makhluknya gitu loh, ada hakikatnya. Setan juga seperti itu. Buktinya kan kita mendengar hadisnya kalau ada adzan setan itu kan lari terbirit-birit sambil kentut-kentut. Tujuannya biar nggak mendengar adzan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tidaklah seorang pun yang mengucapkan adzan dimanapun berada maka semuanya akan menjadi saksi baginya saksi yang baik pada hari kiamat Ya maka nah, setan kan musuh kita. Ngapain aku jadi saksi kebaikan buat kamu kan begitu. Makanya dia lari sejauh-jauhnya sambil kentut-kentut biar tidak mendengarkan azan. Terus setan juga kencing loh Bapak Ibu. Kan Nabi pernah diceritani ada orang yang sampai subuh nggak bisa bangun. Apa kata beliau? syaitanu bala fi Itu orang setan sudah mengencingi kedua telinga. Jadi gak dengar, Pak dia dititipi setan. Berarti orang saya nggak sebangun-bangun setan tak itu. <laughs> gitu. Setan juga makan minum loh ya. Setan juga makan makan minum. Sampun gitu. Oh, kakek tambah kelompok api. Ada pertanyaan kan? Monggo Bapak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengan Gini. bahwa tuntutlah ilmu sampai ke sisi nah itu dikatakan hadisnya lemah. Oke, okay, Beliau bertanya ada postingan hadis utlubul ilma walau besi ya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina dikatakan itu hadisnya lemah apa benar ini palsu itu yaitu palsu cuma perlu dibedakan Kadang-kadang orang itu begini loh ini kan baik benar kok dikatakan palsu. Bedakan ini kata-kata mutiara, kata-kata hikmah dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak semua kata-kata yang baik itu uh, tidak semua hadis itu uh, gimana ya? Jadi bukan berarti setiap yang baik maka itu hadis gitu loh. Tidak berarti kata-kata Man arada dunya fa alaihi bil ilm. Barang siapa menginginkan dunia, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Ini perkataan Abdullah bin Umar, bukan perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak, kalau dikatakan maknanya benar-benar, tapi jangan dikatakan sebagai hadis. Insya Allah begitu. Oke, Wallah alam. Ada lagi satu lagi, monggo Pak Dirman. Ini masalah sholat. Yeah. Gimana gimana? Umpamanya rokok sunat bisa. Nanti kan ayatnya dua kali. Dua kali. Ayat pertama sama ayat terakhir sama posisi duduknya apa ada dasarnya? Oh begitu, ya gak ada dasarnya paling jadi kepelipet takut kepelipet kepelipet itu keselio. Zaman dulu itu Pak Firman kalau kita ya so, kalau anak-anak sekarang tidak ada paling kepelipit ya motoran semua soalnya lain sepeda pancal itu kan sering terpelipit itu kakinya masuk rantai kan sering nah kalau seperti itu ya mungkin begitu sehingga dua-duanya ikhtiros duduknya jadi begini mungkin uh, panjenengan bertanya tentang kan kadang-kadang ada orang yang sholat dua rakaat ketika tahiyatnya cuma satu itu duduknya ikhtiros bukan tawarruk gitu loh nah apa ada dasarnya itu kan maksudnya iya Gih boleh. Nah ini dua-duanya ikhtiras gitu. Oh iya, ya enggak ada dasarnya. Nah. Iya. Ya. Ya, jadi imam itu beliau sholat isya atau duhur atau asar duduk tasawufnya dua-duanya ikhtiros imam ada oh, okay. Iya. kalau itu yang ada dasarnya disebut tawaruk kita apa sih? Tawaruk itu kan dari kata al-warik. Warik itu tulang bokong ini loh. Warik. Jadi disebut tawaruk itu karena kita langsung menjadikan tulang bokong ini sebagai pijakan. Jadi langsung gitu. Berarti kalau imam begitu terus tanpa ada uzur berarti salah. Tapi kalau makmum, ya kalau makmum mungkin karena kepelipit tadi saya katakan atau mungkin karena terlalu sesak. Kalau dia begini, itu dia ikhtiaros tidak apa-apa ada uzurnya gitu. Oke, kalau terus menerus tanpa ada uzur tidak boleh. Gitu, Pak Dirman. Jelas ya? Wallah a'lam seperti itu. Ibu-ibu gak ada ya? Monggo Bu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang perempuan dalam ketika perempuan mau sholat di tempat wudhu terbuka Rangge Bagaimana cara berwudhunya? Ya cari tempat yang lain yang tertutup loh Nggih. Darurat nggih. Jadi aurat perempuan itu segalanya itu. Fatimah yang putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpesan, padahal sudah meninggal kan. Jadi kalau meninggal itu pokoknya dia berpesan pokoknya bagaimana agar auratnya itu nggak ada yang melihat nggak ada yang maksudnya nggak ada lekuk tubuhnya nggak kelihatan dia berpesan seperti itu nah berarti kalau memang kondisinya seperti itu ya dibela-bela tidak sholat dulu apalagi jenengan kondisinya safar kan safar itu kan nanti bisa cari masjid lain tempat lain gitu jadi kalau saya sebagai wanita nggak ada tempat lain kecuali itu terbuka sementara kita diperintahkan untuk menutup aurat nggak ada tempat lain ya otomatis ya harus pergi ke tempat masjid yang lain ya nggak sholat dulu gitu atau ya panjenengan itu kan ada toilet bu, itu bisa berwudu di toilet tidak apa-apa gitu loh. Jadi kalau datang ke SPBU atau kemana masih masih terus area, tapi insya Allah masjid-masjid terus area tertutup semua sudah. Andai kan terbuka ya ditunggu ya ditunggu sampai ada tempat yang lain. Jangan kemudian kalau panjenengan sampai habis waktunya gitu, itu termasuk udur syar'i lah ya apalagi jenengan dalam kondisi musa musafir jelas ibu ya wallahu a'lam dalam bu ya rombongan Ibu sendiri gak bisa menemukan Sementara pada rombongan itu wis kapan dulu bu auratnya atau bunda gitu Itu tempat wudhunya kan Berarti jenengan berwudhu di toilet bu Di toilet, jadi jangan dikira kita di toilet tidak boleh berwudu tidak ya di toilet itu boleh berwudu cuma Bismillah di dalam hati jangan sambil melafalkan lisan tidak boleh kalau di toilet jadi tetap bismillah ya kita masuk dulu ya maksudnya bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is terus tak kaki kiri masuk Ya, kita berwudu di situ ya kita berwudu baca bismillah sebelum berwudu tapi di di hati bukan di lisan baru kita berwudu selesai keluar kanan dulu kakinya kemudian hufronaka baru kemudian dua setelah berwudu berwudu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la lah seterusnya nah untuk keluar dari toilet itu kan biasanya ada hufronaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha